Beriman tentang kebangkitan, tentang pembalasan, tentang ditunjukkannya amalan-amalan nanti yawm al-qiyamah. Dan sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan asy-syarih ucapan Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah fata'ammal ma ujibu bihi an kulli su'alin 'ala at-tafsil fa innahum qalu awwalan أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا mab'uthuna khalqan jadida قل كونوا حجارة أو حديدا فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك Perhatikanlah Bagaimana mereka dijawab atas pertanyaan-pertanyaan mereka dengan rinci. Bagaimana mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada yaumul ba'ats wan nusyur. Orang-orang kafir yang tidak beriman pada hari kebangkitan. Bagaimana Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka? Di antaranya mereka berkata, أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا Apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang rapuh Apakah kami akan dibangkitkan menjadi khalqan jadida menjadi makhluk yang baru Kata Allah Qul Katakan wahai Rasul pada mereka Ini jawablah Kunu hijaratan hadida. Silahkan. Jadilah kalian batu-batu atau besi. ini qila lahum. ini dikatakan pada mereka sebagai jawab hadas soal. Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. In kuntum taz'umun. Kalau kalian menganggap. Anahu la khaliqalahu. Bahwa kalian tidak memiliki pencipta. Kalian tidak memiliki Rabb Gak ada yang menghidupkan, gak ada yang mematikan. Fahala kuntum khalqan la yafnihil maut. Maka tidakkah kalian menjadi makhluk yang berat yang tidak akan mati atau yang tidak dikenai kematian? Seperti besi atau batu. Wa ma huwa akbar fi sudurikum min dalik. Atau yang lebih besar lagi apa jawaban mereka kira-kira? Kalau ditanya, kuno hijaratan, jadilah besi atau batu. Pasti hati kecilnya akan menjawab, oh saya sudah diciptakan seperti ini. Oh berarti bukan kamu sendiri yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Berarti kalian meyakini adanya Khalik, Sang Pencipta, yang menciptakan semuanya. Maka Allah katakan dalam ayat lain, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri ini apakah mereka diciptakan begitu saja terjadi atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri kalau mereka menciptakan diri mereka sendiri kenapa nggak jadikan diri kalian sebagai batu atau besi فإن قلتم kunna khalqan ala هذه sifah allati la taqbalul baqa' Kalau mereka menjawab, kami sudah begini keadaannya menjadi khalqan ala hadhihi sifah menjadi makhluk yang sifatnya seperti ini yang la taqbalu al-baqa yang tidak bisa kekal pasti akan mati faman ladzi yuhawwil baina khaliqikum wa man sya'ikum wa baina i'adatikum khalqan jadida kalau begitu Faman ladhi yahulu baina khalikikum wa Berarti kalian menganggap kalian itu dibentuk, diciptakan. Insya Allah. Semua manusia akan merasa bahwa dirinya diciptakan. Karena kenyataannya mereka tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri. Bahkan ibu-ibu mereka nggak bisa merencanakan saya pengen anak yang begini dan begitu, nggak bisa. Berarti bukan ibunya yang menciptakan. Kalau saja ibunya yang menciptakan anak-anaknya di rahimnya, maka silahkan minta pesanan-pesanan. Oh, tolong anak saya yang anu ya, kata suaminya. Yang keriting, oh, anak saya yang putih, anak saya yang begini, yang begitu. Bisa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Kata Allah, dialah Allah yang yusawwirukum, yang membentuk kalian di rahim-rahim ibu kalian. Ibunya tidak tahu, yang punya rahimnya nggak ngerti, bapaknya juga nggak tahu. Tahu-tahu jadi lahir seperti itu. fil arham kaifa Dialah Allah yang menciptakan kalian, yang membentuk kalian di rahim-rahim ibu kalian sekehendaknya. Kalau fitrahnya masih bersih. Manusia manapun dengan agama apapun akan berkata bahwa saya ini diciptakan tapi pertanyaannya sekarang, kalau kalian merasa bahwa kalian diciptakan, bukan kalian menjadikan diri kalian sendiri, maka sekarang apa yang menghalangi pencipta kalian untuk mengulanginya kembali? Apa menghalanginya? Apa susahnya? Yang menciptakan kalian mengulanginya kembali. Subhanallah. Kalimatnya simple, kun kul kunu hijaratan au hadida. Katakan. Jawab. Jadilah kalian batu dan besi. Kalau tidak memahami balagatul Quran, tidak mengerti tingginya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, maka niscaya mereka akan berkata nggak nyambung. Ditanya, bagaimana? Apakah kami sudah jadi tulang belulang dan batu? Kami akan diciptakan jadi makhluk yang baru? Apa mungkin? Jawabannya, jadilah kamu batu atau besi. Sepertinya kayak tidak nyambung. lijahlihim bil arabiyah lijahlihim bil balaghah al arabiyah kalimat yang sangat sangat tinggi dan sungguh sangat jeli, sangat mendalam. Maknanya apakah kalian menganggap bahwa kalian menciptakan diri kalian sendiri? Kenapa kalian tidak jadi saja batu atau besi yang tidak dikenai kematian? Yang akan terus beribu tahun masih utuh. Kenapa kok kalian rapuh? Kenapa kalian mati? Kemudian jadi tulang bulang, kemudian rapuh. Kenapa kalian gak jadi batu saja atau besi saja? Jawabannya niscaya mereka akan berkata imma lisanan wa imma qalbiyan. Imma jawabannya di lidah mereka atau jawabannya di hati kecil mereka ya saya sudah diciptakan begini, kan begitu. Ya, otomatis itu akan berkata di fitrahnya, di hati kecilnya bahwa aku diciptakan begini, ala hadhihi sifat, dengan sifat seperti ini. Ah, sekarang kalian menjawab diri kalian bahwa kalian diciptakan. Iya apa iya? Enggak ada jawaban lain kecuali iya. Ya. Baik kalau sudah mereka akui bahwa mereka diciptakan sekarang. Yang menciptakan kalian dulu di awal pertama, apa yang menghalanginya untuk menciptakannya kembali? Ini menciptakan, itu menciptakan. Apa yang menghalanginya? Apa susahnya? Dulu bisa menciptakan kalian, apakah nggak bisa menciptakan kembali seperti semula? Bahkan dalam ayat lain Allah katakan bahwa menciptakan yang pernah ada kemudian rusak. Itu lebih mudah. Daripada menciptakan pertama kali yang belum pernah ada contohnya, belum pernah ada sebelumnya. Lam yakun syai'an madhkura. Belum menjadi sesuatu yang disebut. <laughs> Lebih mudah mana? Menciptakan pertama kali atau mengulangi? Niscaya akal-akal sehat mereka akan berkata yang mengulangi lebih mudah. Mengulangi lebih mudah. Berarti yang menciptakan kalian pertama kali dia pula yang akan menciptakan kalian kembali seperti semula. dari itu mudah. Bagi yang menciptakan pertama kali, bisa apalagi mengulangi. Maka dikatakan di sini oleh Asy-Syarih Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, "Fama alladhi yahulu baina khaliqikum wa mansyaikum?" Maka apa yang menghalangi pencipta kalian atas penciptaan kalian mengulangi kembali atau pengulangan penciptaan kalian baina i'adatikum untuk mengulanginya kembali khalqan jadida Alhamdulillah hujjah qawiyah dalilnya sangat kokoh syar'an wa aqlan wa fitratan secara akal secara fitrah secara dalil wal hujjah taqdirun awalil hujjati takdirun akhar. Dan hujjah ini ada takdir lain, ini ada tafsiran lain. Wa huwa, yaitu Lau kuntum min hijaratin au hadidin au khalq akbar minhuma fainahu qadirun ala an ya, yafnikum an yafniyakum wa yuhilu dhawatikum wa yanquluha min halin ila hal Tafsir lainnya adalah tentunya sebagai hujah juga bahwasanya kalau kalian batu pun atau kalau kalian besi sekalipun atau makhluk yang lebih kokoh dari keduanya maka dia Allah bisa merubah-rubah kalian min halin ila bisa merubah kalian dari satu keadaan ke keadaan lain bagaimana kalian melihat besi Betapa kokohnya. Mungkin yang lebih kokoh dari itu. Lihat. Apakah dia bisa fana, bisa hancur? Bisa. Hancur. Bahkan jadi tanah. Besi jadi tanah. Nah. Terkikis dengan karat. Terus sampai kemudian secara keseluruhan. فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم Walaupun kalian besi sekalipun, walaupun kalian batu, kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kalian besi atau batu, silakan. Allah tetap maha kuasa untuk merubah kalian, menghancurkan kalian. Wa yanquluha min halin ila hal dan kemudian memindahkan dalam keadaan satu kepada keadaan yang lain. Wa man yaqdir ala tasarruf hadhihi al-ajsam maka siapa yang memiliki kekuasaan untuk merubah batu dan besi tadi yang kokoh menjadi sesuatu yang lain, menghancurkannya, melumatkannya, kemudian merubah jadi sesuatu yang lain. Masyiddatiha wa salabatiha, padahal besi dan batu begitu kokohnya, bisa bil ifna'i wal ihalah bisa merusaknya, bisa menghancurkannya, bisa menggantinya ke dalam bentuk lain. fi madunaha. Maka siapa yang berkuasa dengan semua itu? Apakah dia tidak mampu untuk merubah manusia menjadi tanah dan kemudian merubahnya kembali menjadi manusia? Ini juga hujjah. Lihat tafsiran yang tadi dengan tafsiran yang sekarang. Dua-duanya hujjatun qawiyah. Dua-duanya hujah yang tegas, yang kokoh. Yang bisa dipaham oleh orang yang sangat sederhana sekalipun akalnya. Tuma akhbara annahum yas'aluna su'alan akhar biqaulihim. Kemudian mereka bertanya lagi dengan pertanyaan lain. Dengan ucapan mereka. Man yu'iduna. Emang siapa yang akan mengulangi penciptaan kami? Lihat Mereka masih bertanya lagi. Pada sudah dijawab dengan sangat kuat, jawabannya sangat kokoh. Kalau man yu'iduna idha stahalat jusumuna wa faniyat. Siapa yang akan mengulangi kembali menjadi manusia dalam keadaan kami sudah hancur, sudah luluh lantah, sudah lumat. Faniyat fajabahum biqaulih. Maka juga dijawab oleh Allah SWT. Allah ajarkan kepada nabinya, ladzi fatarakum awwal marrah." Katakan pada mereka. Qul, ucapkan wahai nabi, wahai rasul, jawaban lahum sebagai jawaban untuk mereka. Alladzi fatarakum awwal marrah. Yang menciptakan kalian, yang akan mengulangi kalian adalah yang menciptakan kalian pertama kali. ladzi fatarakum awwal marrah. Katakan bahwa yang akan mengulangi kalian yang akan membangkitkan kalian, yang akan menciptakan kalian kembali adalah yang menciptakan kalian pertama kali. Disebut dengan awal marrah yang pertama kali. Walaupun sudah terkandung dalam kalimat fatara. Apa makna fatara? Fatara adalah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu bedanya dengan khalaqah. Kalau khalaqah menciptakan secara mutlakan yang pernah ada pun yang ataupun yang belum ada. Itu khalaqa. Tapi kalau fatara artinya mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada. Itu fatara. Tetapi Allah tegaskan dengan kalimat awwala marrah yang mengadakan kalian yang tadinya belum ada, yang mengadakan kalian pertama kali. Dialah yang akan mengulangi kalian. Falamma akhadathumul hujjah walazimaha hukmuha intaqalu ila su'alin akhar. Ternyata setelah tegak hujah yang kedua, sangat tegas sekali bahwa sebagaimana dia menciptakan kalian pertama kali, dia akan mengulangi kalian. Mudah baginya. Lazimaha hukumaha. Sudah sangat tegas lazim hukumnya pada mereka. Mereka tidak bisa menolak. Karena mereka sudah mengakui secara fitrah dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau kalian menciptakan diri kalian, kenapa nggak jadi besi saja? Atau jadi batu saja yang sekian lama lebih panjang umurnya dari manusia. Hah? Ada umur kehancurannya lebih panjang. Ternyata mereka menjawab, kami diciptakan, kami sudah begini, bukan kami sendiri yang menciptakan. Oh ibu kalian, udah juga, bu, ya, lahirkanlah anakmu besi ya, atau batu, nggak bisa juga. Berarti mereka meyakini adanya pencipta. Taib. <laughs> Maka pencipta itulah yang menciptakan kalian untuk kedua kalinya. Penciptaan pertama dan yang kedua penciptaan dalam bentuk kebangkitan. Kalau kalau ternyata mereka berpindah lagi kepada pertanyaan yang ketiga. Ya Yata'allalu nabihi bi'ilalil munqati'. Mereka membuat illat-illat, alasan-alasan yang alasannya terputus, nggak nyambung. Yaitu kauluhum, matahu kapan itu? Pertama bertanya dengan kalimat Aida kunna idaman aw rufatan a inna khalqan jadida kami sudah hancur, lulus, sudah jadi tulang belulang yang rapuh. Apa kami akan diciptakan kembali? Dijawab, iya. Kenapa kamu nggak jadi besi saja? Atau batu saja? Masih tanya lagi. Man yu'iduna? Siapa yang akan mengulangi kembali penciptaan kami? Jawab. Yang akan mengulanginya, yang menciptakannya pertama kali. Pertama kali menciptakan bisa, Kenapa mengulangi nggak bisa? Yang ketiga, kapan itu? Nggak nyambung. Kapan itu? Ya kapan saja terserah dia dan nggak ada kaitannya dengan yang tadi. Apakah itu bisa dipakai sebagai pengingkaran? Mereka maksudnya mengingkari. Masa sudah hancur diciptakan? Iya. Kenapa kamu nggak jadi besi saja, batu saja yang tidak tidak rapuh, tidak luluh? Siapa Dijawab yang menciptakan kalian. Kapan itu? Kapan itu? Tidak mempengaruhi apakah dia menciptakan kalian, mengulangi kalian, membangkitkan kalian. Kapan saja, nggak ada masalah. Tetapi mereka sengaja bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Matahu. Ya luna bihi bi'ilalil munqasi'a. Mereka beralasan dengan alasan yang terputus, nggak nyambung. Matahu faujibu biqaulih. Maka dijawab pula mereka dengan ucapan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala, "Asa an yakuna qariba." Bisa jadi sebentar lagi. Bisa jadi sebentar lagi. Kata mereka yang namanya dekat dengan jauh, yang namanya cepat atau lambat itu relatif. Lihat kata kadzalik. Ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya jauh, tapi kami kata Allah melihatnya dekat. Relatif. Ya. Sehingga kalau kamu katakan setahun itu lama, apalagi 10 tahun, apalagi 100 tahun, Bayangkan kalau berabad-abad, betapa lamanya itu. Masih sekian abad lagi kebangkitan bisa? Kita jawab tergantung pembandingnya. Relatif ya. Kalau pembandingnya adalah yaumul qiyamah. Yaumun miqdaruhu khamsina Alfasana, Satu harinya di sana ukurannya 50 ribu tahun. Yaum yang akan terus menerus tidak akan ada hentinya yang khalidina fiha abada yang kekal selama-lamanya maka dunia ini sebentar sekali kalau dunia ini sebentar sekali apalagi kehidupan manusia sebentar sekali apalagi umur kita yang nggak sampai 100 tahun sekejap mata tahu-tahu sudah menghadapi sakaratul maut sekejap mata tahu-tahu sudah mengalami kebangkitan. Ketika dibangkitkan mereka dan ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Sebagian menjawab yauman au yaum. Sehari atau setengah hari. Yang lain menjawab sa'atan min nahar. Kayaknya sesaat di siang hari. Cuma sesaat hidup di dunia. Yang lain ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Sebentar sekali bilang sesaat, bilang sebentar, bilang setengah hari, bilang sebagian dari hari, saatan min nahar. Karena memang ketika melihat kenyataan hari kekekalan, maka berarti dunia ini sangat sebentar, sekejap mata. Maka dunia ini fata morgana, bukan hakiki. Kau muslimin yang saya hormati. Maka seorang yang akil akan lebih berpikir tentang kekekalan daripada berpikir tentang dunia yang sebentar lagi kita akan mati. Seorang yang akil akan memikirkan kehidupan yang panjang abadi daripada memikirkan kehidupan yang sebentar, fata morgana, yang sesaat kemudian hilang. Qal asa ayyakuna qariba. Bisa jadi itu sebentar lagi. Wa man dha qawluhu wa min dha dan diantaranya adalah ucapannya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Dipermisalkan kepada kita sebuah permisalan. Wa nasiya khalqah dan dia lupa dengan penciptaannya. Qala berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini yang sudah rapuh, yang sudah hancur luluh ini? Ila akhir surah, sampai akhir surah. Perhatikan ikhwan bin azakumullah. Allah katakan dengan kalimat nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptaan dirinya. Sebab kalau ingat bahwa dianya diciptakan oleh Allah, maka pengulangan penciptaan itu mudah sekali. Kalau dia, Allah, bisa menciptakan kita pertama kali, maka dia akan lebih bisa lagi untuk mengulanginya yaumul qiyamah. Maka kata Allah, "Wa لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ wa Mereka mempermisalkan dengan permisalan-permisalan. Dalam keadaan mereka lupa tentang penciptaan mereka. Kaum muslim yang sangat hormati. Dengan kurang ajarnya mereka datang pada Rasulullah SAW menghancurkan tulangnya di hadapan Rasulullah SAW kemudian ditiupkan ke, wajah Rasulullah SAW dan menyatakan man yuhil 'idama wa hiya ramim. Qul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawab bahwa yang akan menciptakannya adalah yang mengadakan kamu pertama kali. Dia juga yang akan menciptakan kamu. Sebagaimana kalian percaya bahwa kalian diciptakan oleh Allah, maka kenapa tidak mudah untuk percaya bahwa kalian akan dibangkitkan kembali? Padahal sama-sama penciptaan. Penciptaan pertama kali dan penciptaan pengulangan. Apa susahnya? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Falau rama al bashar wa afsahahum wa aqdarahum al bayan an ya'tiya bi ahsan min hadihil hujjah au bimitliha. أو بألفاظ تشابه تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الدلالة وصحة البرهان لما قدر ولما قدر kalau saja ada yang ingin menyampaikan hujah-hujah terhadap manusia orang yang paling alimnya yang paling fasihnya yang paling <clears throat> mampu untuk berbicara dan paling ahli balaghah, ahli sastra Arabiah ingin mendatangkan burhan, ingin mendatangkan bukti hujjah yang seperti ini, seperti ayat ini dengan lafaz-lafaz yang mirip seperti itu dengan simple, ringkas tapi sungguh menghunjam pada mereka dan membungkam orang-orang musyrik kafir lama qadira tidak akan bisa, nggak akan mampu. Ini bukti bahwa ayat ini benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah, ucapan Allah yang penuh dengan i'jaz. I'jaz adalah suatu kehebatan yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa disamai oleh siapapun. Dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kalaupun orang-orang yang paling fasih yang paling ahli dalam berbicara, yang paling ahli dalam balaghah, paling ahli dalam sastra Arab, dan paling pinter, cerdas, ingin memberikan hujah yang dengan kata yang simple kemudian tumbang musuhnya. Gak akan bisa seperti ini. Gak akan bisa seperti ucapan Allah tadi. Wa barabalana masalan wa nasiya khalqah. Mereka mempermisalkan dengan permisalan-permisalan dalam keadaan mereka lupa tentang penciptaan mereka. man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul katakan yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menciptakannya atau yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ini mu'jiz. Mu'jizah. Mu'jiz artinya membuat lemah siapapun. Nggak akan ada yang mampu untuk menolak hujah ini. Walaupun mulutnya menolak, hatinya menerima. Walaupun mulutnya menyatakan, ah saya tidak percaya. Hati kecilnya sudah menerima. Iya. Kalau bisa menciptakan pertama kali, kenapa tidak bisa mengulangi? Lihat ikhwan ibn Inilah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan i'jaz. Yang tidak bisa disamai oleh siapapun. فإنه Subhanahu افتتح هذه الحجة بسؤال awradahu mulhid. Allah dalam ayat ini membuka hujahnya dengan pertanyaan yang dibawa oleh seorang mulhid, seorang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Iqtada jawaban yang membutuhkan jawaban. Fakana fi qawlihi ternyata ketika Allah menceritakannya dengan kalimat wa nasiya khalqah dia lupa tentang penciptaannya. fabil jawab dengan kalimat ini saja sudah cukup terjawab ucapan mereka. Siapa yang akan menciptakan tulang belulang saudaraku? Bagaimana mungkin? Dia lupa tentang penciptaannya. Kalimat dia lupa tentang penciptaannya sudah cukup sebagai bantahan buat mereka. Sudah cukup sebagai bantahan buat mereka. Wafa al-jawab. Wa aqam al hujjahu azal syubhah. Sudah menegakkan hujjah dan sudah menghilangkan syubhat. Lama arada subhanahu min ta'kidil hujjah. Ketika Allah ingin menegaskan hujjahnya biziadatin wa takririha dengan ziyadah takrir maka Allah katakan qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah katakan yang akan membangkitkannya yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali tidak dijawab yang menciptakannya Allah tidak tapi disebut sifatnya yang dengan sifat itu Allah bisa untuk membangkitkannya pada yaumul qiyamah. Yaitu sifat penciptaan. Katakan, yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya. Kenapa nggak bisa menciptakan kembali yaumul qiyamah? Bil ibdai alal i'adah. Allah berhujjah dengan ibda Alal i'adah. Ibda itu memulai, i'adah itu mengulangi. Berdalil dengan ibda untuk masalah mengulangi. <laughs> Kalau ibda dia mampu dan maha kuasa, kenapa i'adah tidak bisa? Itu hujahnya. Wa bin nash'atil ula ala nash'atil ukhra. Berhujjah dengan nash'ah yang pertama sebagai hujah untuk nash'ah yang kedua. Id kullu aqilin ya'lam ilman daruriyan. Karena setiap orang berakal akan mengetahui secara aksioma, secara pasti. Anna man qadira ala hadhihi qadar ala hadhi dikatakan al daruratan anna man qadira ala hadhihi qadira ala hadhi, Semua orang berakal akan berkata, kalau dia mampu dan bahagia kuasa untuk menciptakan pertama kali, maka dia akan bisa pula untuk menciptakan pada yang berikutnya. Wa ajizan kalau saja dia ajiz tidak mampu untuk menciptakan yang kedua, maka yang pertama lebih tidak mampu lagi. Gak mungkin. Kalau sudah ada contohnya saja nggak bisa, apalagi belum ada contohnya. Walamma kana al-khalqu yastalzim qadrat al-khaliq al-makhluq dan ketika bahwasanya makhluk-makhluk ini eh, menunjukkan konsekuensi adanya pencipta atas makhluk-makhluk ini wa ilmuhu bitafsili khalqihi dan juga berkonsekuensi berarti yang menciptakan pasti tahu tafasil khalqihi pasti tahu rincian makhluk-makhluknya Ittada'a dzalika biqaulih karena itu Allah ikuti kalimatnya dengan kalimat berikutnya. Lihat kalimat berikutnya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah atas segala makhluk-makhluknya maha mengetahui. Rinciannya Allah tahu. Bahwa alimun bitafasilil khalqil ula Allah tahu rincian makhluk-makhluknya yang, yang diciptakan pertama kali. Wajuziyatihi dan tahu pula bagian-bagiannya. Bahkan Allah qadirun ala an nusawwiya banana. Bahkan kami kata Allah bisa menyamakan persis jari jemarinya tidak salah. Ya. Oh sidik jarinya si Fulan ketuker dengan sidik jarinya si Fulan tidak. Ya. Semuanya persis dengan sidik jarinya. Dan mereka mendapat ilmu dari Allah. Mereka mendapat ilmu dari Allah. Ternyata antara manusia dengan manusia yang lainnya sidik jarinya nggak ada yang sama. Sesungguhnya cukup ya. untuk membuktikan fulan adalah fulan dengan sidik jari nggak perlu foto. Ya. Foto bisa direkayasa, ya. tetapi sidik jari ya, sulit. Dia akan tumbuh kembali. Kata Allah kami akan bisa menciptakan kalian bahkan kami samakan nusawiya banana kami akan samakan persis jari jemarinya dan ruas-ruas jarinya alim. Maka Allah maha mengetahui tentang makhluknya secara rinci, satu persatu. Demikian pula kalau gitu penciptaan kedua. kana ilmi. Kalau Allah maha sempurna ilmunya, mengetahui makhluk-makhluknya secara rinci, mengetahui penciptaan manusia dan juz'iyatnya, bagian-bagian secara rinci. Kamilul qudrah, sempurna kekuasaannya, Kaifa yata'adzar alaihi an yuhyil 'idham wa hiya ramim? Maka bagaimana mungkin dia nggak mampu untuk menciptakan tulang belulang yang sudah rapuh? apalagi dengan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Allah turunkan hujan yaumul qiyamah dan kemudian tumbuh manusia seperti pohon keluar dari dalam tanah. Berkumpul semua anggota tubuhnya yang sudah rapuh jadi tanah, kumpul kembali dan terbentuk kembali manusia yang persis sama, tidak berbeda ketika dia sebelum matinya. Thumma akkada al-amr bihujjatin qahirah. Kemudian Allah tegaskan lagi dengan hujjah yang sangat tegas. Wa burhan zahir. Bukti-bukti yang sangat gamblang. teman jawaban an su'alin mulhidin akhar. Yang mengandung jawaban terhadap pertanyaan orang mulhid yang lain. Yaqul al-'idham idza sarat ramiman 'adat tabi'atuha baridatan yabisah. Wal la budda an takuna madatuha wa hamiluha tabi'atan Bahwasanya mereka para mulhid berkata, tulang belulang yang sudah rapuh kembali ke tabiat asalnya yaitu baridah ya bisa kering dingin gak ada harar wal sedangkan kehidupan La budda an takuna madatuha wa hamiluha tabi'ah harra Sedangkan kehidupan materinya atau pembawanya atau faktornya selalu dalam keadaan tabi'ah harra tabiat yang panas, rotbah, basah. Ketika dalam keadaan hidup badannya hangat. Ketika sudah mati dingin. Maka para pakar-pakar ilmu pengetahuan berkata bahwa kehidupan itu dari panas. Maka mereka berusaha untuk menciptakan kehidupan dan gak pernah berhasil sampai hari ini. Hanya mengetahui pokoknya kalau hidup ada harorah. Kalau mati gak ada harorah. Gak ada panas. Bima yadullu ala amril ba'ath fafihi dalil wal jawab ma'an ternyata ayat berikutnya berkaitan dengan itu dengan masalah panas dan dingin untuk masalah panas dan dingin kata Allah Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau keluar api mulai bingung mereka Pohon yang hijau biasanya dingin sifatnya. Iya kan? Biasanya yang terbakar itu yang kering kan? Bukan yang hijau. Tetapi Allah bisa menciptakan dari pohon yang hijau api. Faida antum minhu tuqidun. Kemudian kalian nyulut api tersebut, ngambil api tersebut dari pohon tadi. Qanibirin azakumullah. Mereka masih penasaran meneliti, meneliti, meneliti. Ternyata oh iya. Ada beberapa pohon-pohon yang hijau, justru kehijauannya itu memicu panas yang kemudian dibantu dengan sinar matahari terbakar. Pohon apa itu? Di antaranya masih ada pohon-pohon lain, pohon kayu putih. Kalau musim panas dia terbakar sendiri. Kalau keadaan hijau tidak kering. Ini barakallahu fikum. Allah maha kuasa untuk menciptakan dari pohon yang hijau api. Untuk masalah panas. Ini sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Jangan berpikir, bukankah kalau tulang yang yang sudah romim ini, sudah nggak ada panasnya lagi? Oh, gampang. Bagi Allah mudah. Pohon yang hijau saja bisa. Allah ciptakan api padanya. Fa subhanahu wa ta'ala bi ikhraj hadzal unsur alladhi huwa fi ghayatil hararah Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan satu unsur yang merupakan puncaknya panas yaitu api wal yubusah yang sifatnya sangat kering yaitu api Allah ciptakan minasyajaratil akhbar dari pohon yang masih hijau al mumtali berrutubah yang dalam keadaan masih basah yang tentunya mengandung di sana sesuatu yang basah wal burudah dan mengandung dingin Falladhi yukhrijus syai' min diddihi. Dialah Allah yang bisa mengeluarkan sesuatu dari lawannya. Dari pohon yang hijau Allah keluarkan api. Wa tanqadu lahu mawadul makhluqat wa anasirha Dan tunduk segala macam makhluk-makhluk, materi-materi dan unsur-unsurnya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tasta'si alaih tidak akan menentang perintah Allah. Huwallazi yaf'alu ma ankarahul mulhid wa dafa'ahu. Dialah Allah yang melakukan semua perkara yang diingkari oleh mulhidun. Gak mungkin, gak mungkin. Ternyata Allah bisa melakukannya. Yang ditolak oleh para mulhidun, dafa'ahu. Al-mulhidun. Allah bisa melakukannya. Min ihyal idham wa ramim, yaitu menciptakan tulang belulang yang sudah rapuh menjadi manusia kembali. Sebagaimana Allah bisa mengeluarkan api yang panas dari tumbuhan yang hijau dan basah, dingin. Qul inna na'udzubillahi min taufiq al-afiyah wa sallu hidayah wa rahmah. Naktafi bihadha wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.